رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد Baik, kita seperti telah kita sepakati nama yang kita bahas insyaallah adalah Al-Ghani. Nama Allah Al-Ghani. Al-Ghani dalam perkataan orang Arab itu artinya laisa bimuhtajin ila ghairihi laisa bimuhtaj ila ghairihi tidak punya hajat kepada sesuatu selain dia tidak punya hajat ini al-ghani dalam kalam Arab. Di kalam Arab, alladhi laisa bimuhtajin ila ghairi. Tidak berhajat kepada sesuatu. Ini tidak bergantung. Dia tidak merasa butuh kepada yang lain. Tidak memerlukan yang lain. Dia bisa berdiri sendiri. Zatnya, keadaannya, perbuatan. Ini tidak memerlukan kepada, tidak memiliki kebutuhan, tidak memiliki kepentingan kepada sesuatu selain selain dia. Kemudian kata-kata al-ghina sebagai isim maksur dalam bentuk isim maksur itu artinya sama dengan al-yasar, yakni kemudahan, kelonggaran, lapang. Nah dari sisi inilah kita mengatakan dia itu kaya. Kaya. dari sisi ini kita mengartikannya sebagai dengan kata kaya. Nah. Baik. Sama seperti itu juga disebutkan oleh para imah yang lain. Al-Khattabi, kemudian Al-Fulaimi. Nah, nama ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa tempat ada yang menyebutkan sampai 18 ayat di dalam Al-Qur'an. ada 18 ayat atau 18 tempat di dalam Al-Quran menerangkan tentang nama Allah Al-Ghani. Di antaranya wa rabbukal ghani dzur rahmah. Surah apa itu? Wa rabbukal ghani dzur rahmah surah Al-Kahfi yang sering dibaca tiap Jumat. Juga surah Al-An'am ya. Surah Rahman Al-An'am. Isra Al-Kahfi juga ya? Al-Kahfi? Nah, ingat kan dalam itu surah Al-Kahfi, surah Al-An'am juga ada. Banyak lagi dalam surah Al-Baqarah, nanti dicari. Surah Al-Baqarah, surat Yunus, Ibrahim surat Isra Ibrahim kemudian surat An-Naml surat Al-Ankabut surat Fatir lebih-lebih eh, yang terkenal ya ayuhan nas antumul Fakara, wallahu Allahu wal ghani ya ayuhan nas antumul Fakara ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid Baik. Beberapa ayat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya ini seperti juga dalam ayat innallaha laghaniyun 'anil 'alamin juga dalam surah Al Imran faman kafara faman yakfur fa inna man kafara fa Allah ghaniyun 'anil 'alamin bahwa Allah tidak berhajat kepada alam ini kepada makhluknya Allah tidak berhajat tidak punya kepentingan tidak punya kebutuhan, tidak memerlukan sesuatu yang tidak memerlukan menunjukkan dia maha kaya merasa yang cukup sudah cukup ya. ini tinggal kita menam nama Allah ini terkait dengan nama nama ini kalau apa namanya pada hak Allah Subhanahu wa taala dikatakan oleh Syekh Sa'di Al-Ghani Beliau juga memasukkan nama Al-Mughni sebagai nama Allah. Tapi Al-Ghani ini jelas dalam Al-Quran mutlak disebutkan dalam ayat-ayat. Adapun Al-Mughni tidak ada dalam ayat Al-Quran. Tapi dalam bentuk perbuatan. Yughnihimullah an aghnakumullah ini artinya dalam ayat dalam bentuk fiil dan ini di apa namanya sebagian ulama menganggap ya, walaupun dalam bentuk perbuatan seperti itu memang Allah membuat kaya hamba-hambanya tapi sebagai nama tidak bisa diambil dari perbuatan-perbuatan Allah. Kalau diambil dari perbuatan Allah nama maka dalam ayat dalam Al-Qur'an banyak nama-nama Allah, Al-Mudabbir, Al-Mukhrij, al mudhil apa lagi nah, al mukawir Allah wal Muqaddir, yukawwirul layla anan nahar. Yukawwirul layla anan nahar. Allah berarti mukawwir kalau diambil seperti itu. Nah, muqallibal qulub Qala huwa fahuwal ghaniyyu bidzatihi. Allah itu ghani, maha kaya zatnya. Dengan zatnya itu azat Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan apapun. Zat Allah itu tidak bergantung kepada apapun. Bisa hidup, bisa berdiri sendiri, itu tidak ber, gantung kepada tidak perlu kepada yang lain tidak perlu bantuan tidak perlu alat tidak perlu penolong tidak perlu syafi' nanti kita sebutkan di sini beberapa bentuk maha kayanya Allah alladzi lahul ghinat kamal mutlaq al-ghani artinya Allah itu maha kaya zatnya yang baginya lah kepunyaannya sifat kaya yang sempurna lagi mutlak. al tam al-mutlak. Min jami'il wujuh wal i'tibarat li kamalihi. Dari semua sisi. Dari semua sisi dan ungkapan serta penilaian karena maha sempurnanya Allah Subhanahu wa taala wa kamali sifatihi dan sempurnanya sifat-sifat Allah. Fala yatatarraqu ilaiha naqsun biwajhin minal wujuh. Maka tidak ada satupun bentuk kekurangan, cacat, kelemahan dari sisi manapun masuk menyentuh sifat Sifat Allah juga zat Allah. Apapun bentuk kelemahan, kekurangan yang namanya cacat, sesuatu yang tidak sempurna, itu tidak berlaku bagi Allah. Tertolak dengan satu nama ini seperti itu. Wala yumkin an yakuna illa ghaniyan dan tidak mungkin Allah itu ada kecuali sebagai ghaniyan, zat yang maha kaya. Lianna ghinahu min lawazini dzatihi. Karena maha kayanya Allah itu merupakan kelaziman, sebuah keharusan. Di antara keharusan-keharusan zatnya yang sempurna. Zatnya maha sempurna berarti sifat maha kaya Allah itu maha sempurna. Dia tidak butuh kepada sesuatu untuk mewujudkannya. Dia ada dengan sendirinya. Dan untuk mengekalkan, melestarikan keberadaannya, dia tidak butuh kepada sesuatu yang lain untuk tetap ada di alam ini, tetap ah, tetap ada sebenarnya sebagai zat yang wujud. Itu zat Allah. Dan ketika dia mengatur Nah, nah ini keberadaan zatnya tidak bergantung kepada sesuatu untuk mewujudkan dan tidak bergantung kepada sesuatu pula untuk melestarikan, untuk tetap tetap ada terjaga dari kebinasaan. Ini zat Allah sudah maha sempurna, sempurna maha kaya. Perbuatannya juga demikian. Tidak butuh kepada alat, tidak butuh kepada bantuan wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Itu salah satu bentuk maha kayanya Allah. Allah tidak merasa berat mengendalikan mengatur alam semesta ini. Tidak butuh zahir, tidak butuh penolong. Tidak butuh syafi'. Tidak butuh syafi' Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak berhajat syafi' perantara itu dibutuhkan oleh para penguasa, para raja karena kedangkalan keterbatasan ilmu dan pengetahuan mereka. Mereka butuh ajudan-ajudan untuk menyampaikan aspirasi rakyat, kebutuhan rakyat. Tidak terjangkau oleh mereka, penca indera mereka, pengetahuan mereka, pemantauan mereka ke tingkat yang paling bawah. Apa yang dibutuhkan oleh fulan yang tinggal di pelosok. Tapi Allah tahu. Yang disebutkan dalam surat Sabah itu 22 23 ya. Nah, di antara bentuk kayanya Allah Subhanahu wa taala, wa in sa'alta an ghinahu, fa huwa al-ghaniyyu bi dzatihi. Fa huwa al-ghaniyyu bi dzatihi alladhi qad kamula fi ghinahi. Kalau kamu tanya tentang rinanya Allah, maha kayanya Allah, maka Allah maha kaya dengan zatnya. Tadi yang disebutkan oleh Syekh Ali tadi. Nah. Lianna ghinahu min lawazimi Karena sifat ghina Allah itu adalah sebagai konsekuensi dari sifat zatnya yang maha sempurna. Kama la yakunu illa khaliqan qadiran razqan muhsinan. Sebagaimana tidak adalah dia itu kecuali zat yang maha pencipta, maha penguasa dan maha memberi rezeki. Muhsinan, maha memberikan kebaikan. Fala yahtaju ila ahadin biwajhin minal wujuh. Sehingga dia tidak memerlukan kepada sesuatu pun dari sisi manapun. Wahuwal ghani. Dia adalah yang maha kaya. Alladhi biyadihi khazainus samawati wal ardh yang di tangannya lah khazanah simpanan perbendaharaan langit langit dan bumi wa khazainud dunya wal akhirah di tangannya pula perbendaharaan dunia dan akhirat al-mughni jami'a khalqihi ghinan aman dia yang membuat kecukupan seluruh makhluknya dengan kecukupan yang umum والبغني لخواص خلقه بما أفاض على قلوبهم من المعارف الربانية والحقائق الإيمانية dan dia mencukupi orang-orang yang pilihan dari makhluk-makhluknya dengan apa yang Allah limpahkan kepada hati mereka berupa ma'rifat ma'rifat rabbani dan hakikat-hakikat imani. Nah, di antara bentuk-bentuk ginanya Allah itu tadi disebutkan di sini tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala Nah, kamalu sifatihi. Annahu kamilul awsaf. Kamilul awsaf. La naqsafihi biwajihin minal wujuh. Tidak ada satupun kekurang, kekurangannya. Ini kesempurnaan maha kayanya Allah. Kemudian tadi disebutkan lagi khazainus samawati wal ard Di tangannya perbendaharaan langit dan bumi. Nah, kebaikan-kebaikan Allah selalu tercurah kepada makhluknya. Seperti disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, "Inna yamin yaminallahi mal'a la yaghiduha nafaqatun sahha'ul laila sahha'ul lail wan nahar." Ara'aitum ma anfaqa mundu أنفق samawati wal ard fa innahu lam yanqus ma fi yami yaminihi subhanahu. Dari Nabi sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, sungguhnya yaminullah mal'a artikan kanan, ini kanannya Allah. Tangan Allah itu penuh berkah. La yaghiduha nafaqatun tidak dikurangi, tidak disusuti oleh nafkah. Sahaul laili wan nahar, dia maha dermawan malam dan siang. Tahukah kamu apa yang telah Allah limpah limpahkan, belanjakan, Allah berikan, infakkan sejak dia menciptakan langit dan bumi. Fa innahu lam yanqus ma fi yamini. Tidak satu pun yang kurang dari yang di tangan di tangan Allah. Selalu turun tercurah hatta kepada orang-orang kafir. Tercurah kebaikan-kebaikan Allah, kesehatan, kenyamanan, harta yang berlimpah, kemudahan-kemudahan. Itu pun juga mereka rasakan Nah, maka jelas betapa salahnya orang yang mengatakan Allah itu fakir, pelit. Ketika orang-orang Yahudi mengatakan ya yadullahi maghlulah. Kata mereka tangan Allah terbelenggu, pelit Allah itu. Maka Allah balas ucapan mereka itu langsung. Lama nah, itu juga Ghullat aidihim walu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan. Tangan mereka lah yang terbelenggu. Mereka orang yang paling bakhil. Bangsa yang paling kikir sedunia bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi. Dia tidak akan memberi kecuali untuk mendapatkan. Nah, antum tahu teori ekonomi mereka? dengan modal sekecil-kecilnya untuk dapatkan untung sebesar-besar ini karena bakhilnya mereka. Karena kikirnya mereka. Pelitnya mereka. Nah, dia tidak akan memberikan cuma-cuma. Wa min kamali ghina karena kesempurnaan sifat maha kaya Allah. Allah memerintahkan hambanya untuk berdoa kepadanya. Dalam keadaan Allah tidak butuh kepada doa tersebut. Dan Allah janjikan bersama dengan doa itu. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Nah, apa yang mereka minta dan yang tidak diminta oleh mereka pun juga diberikan oleh oleh Allah. Wamin kamalihi gimana? Seperti disebutkan di dalam hadis Abu Dar dalam Arba'in Nawawiyah itu. Lau anna awwalakum wa awakhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala sa'idin wahidin mereka berdiri pada satu tempat seluruh umat manusia dan jin kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala masalah yang mereka inginkan. Ribuan miliaran manusia sejak iblis sampai Adam kemudian keturunan-keturunan mereka berdiri satu tempat minta kepada Allah lalu diberikan satu persatu itu masih belum mengurangi apa yang di sisi Allah. Nah, Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatah ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yang kusul idza idha al-bahr kecuali seperti jarum yang dicelupkan ke dalam lautan kemudian diangkat apa yang dan dibandingkan dengan sisa lautan tidak ada artinya pemberian Allah ini menunjukkan apa pemberian Allah itu sangat besar dan luas tidak terkurangi sedikit pun walaupun Allah memberikan yang banyak kepada hamba-hambanya. Nah, wa min kamal ghinah termasuk diantara kesempurnaan ghinah itu disebutkan oleh Syekh tadi yakni Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada ahlu dari ahlu karamatihi Apa yang Allah bentangkan, Allah berikan kepada ahlu khawas khalqihi. Yani khawas khalqihi. Berupa ma'rifat. Nah. Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bas masyari. Sesuatu yang tidak pernah terlintas. Ini bukan hanya sekedar ini tapi juga yang tadi yang di awal disebutkan tadi ya. Berbagai bentuk makrifat Wa min kamal ghina dan di antara bentuk kesempurnaan Allah, kesempurnaan maha kayanya Allah sebagaimana disebutkan tadi bahwa Allah itu zatnya maha kaya dengan kekayaan maha kaya ini dengan keadaan yang sempurna mutlak bahwa Allah tidak butuh seperti dalam ayat lam yattakhiz sahibatan wala walada tidak mempunyai istri dan anak. Keberadaannya tidak bergantung kepada sesuatu. Tidak butuh orang tua untuk dia lahir. Lam yalid walam yulad. Ini Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Ghinanya Allah. Allah Maha kaya, tidak butuh istri, tidak butuh orang tua untuk wujud di alam ini. Untuk ada di alam ini. Wala syarik, tidak butuh sekutu, pembantu yang menolongnya mengatur alam semesta ini untuk memenuhi kebutuhan makhluknya, hamba-hambanya. Tidak butuh syafi'. Nah. Tidak butuh pelindung. Nah. Kemudian <clears throat> wa min kamali ghinah di antara kesempurnaan maha kayanya Allah annahu la tanfa'uhu ta'atu ta'in. Tidak bermanfaat, tidak memberikan manfaat kepada Allah saatnya kita. saatnya orang yang taat sebagaimana tidak merugikan Allah. Maksiatnya orang yang durhaka. Ini kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, maha kayanya Allah. Sebagaimana dalam hadis Abu Dzar itu, Ya ibadi innakum lan tabluhu naf'i fatanfa'uni. Sebelumnya ya ibadi innakum lan lan tabluhu durri fatadurruni wa lan tabluhu naf'i fatanfa'uni. Kalian tidak bisa mencapai tingkatan untuk bisa memudaratkan aku kata Allah. Tidak akan mungkin bisa memudaratkan Allah sebagaimana juga tidak bisa memberikan manfaat kepada Allah. Taat kita itu tidak dibutuhkan oleh Allah. Wa man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Surah apa itu? Ali Imran. Ketika Allah menyebutkan lillahi 'alan nasi hajjul bait, ada hak Allah yang wajib dipenuhi oleh manusia dalam urusan haji ini. Lillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila bagi siapa yang mampu. Man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Siapa yang kafir, Allah tidak butuh kepada alam ini. Mau kafir, kafirlah kalian. Taat pun tidak akan menguntungkan Allah. Nah. bagaimana dalam ayat yang lain disebutkan, nah, in takfuru jami'an fa innallaha ghaniyun ankum. Kalau kamu kafir semuanya, penduduk bumi ini kafir, Allah enggak butuh kalian. Allah tidak butuh kepada hamba-hambanya. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Allah tidak punya hajat Kemudian wa min kamali ghinahu la yahta inna annahu la yahtaju ila ma yahtaju ilahi khalquhu. <clears throat> Di antara maha kayanya Allah, Allah tidak membutuhkan apa yang dibutuhkan oleh makhluknya. Nah, ini terkait dengan maha kayanya Allah. Pada manusia mungkin sempurna orang itu punya pasangan. Tidak jomblo ya, tidak bujangan terus. Punya anak. Tapi Allah tidak butuh anak. Kenapa Allah Maha Kaya? Orang itu tawawun itu merupakan mangkabah, merupakan kemuliaan, kesempurnaan. Orang itu bisa kerjasama dengan yang lain. Tapi Allah tidak butuh syarik. Allah tidak butuh zahir. Wa ma minhum min zahir. Dalam surat Sabah itu. Allah tidak butuh bantuan, penolong sedikit pun dari makhluknya. Nah, jadi nah, kalau manusia ini mau mendengar, mau melihat, butuh alat, butuh urat syarat, Allah tidak butuh seperti yang dibutuhkan oleh makhluknya. Allah mendengar dengan kuasanya, dengan kemampuan, dengan yang dia ketahui. Melihat dengan cara yang dia ketahui. Sebagaimana dia kehendaki. Ah, baik. Nah, sekarang Di antara bentuk kesempurnaan maha Allah yang lainnya bahwa al khalaiq bi asriha an al khalaiq bi asriha makhluk ini seluruhnya makhluk ini seluruhnya la tastaghni anhu tarfata ain sama sekali tidak bisa lepas dari Allah. Berdiri sendiri, lepas dari Allah. Tidak bisa. Sebagaimana surat surat Fatir itu, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Kita sangat-sangat butuh dalam hadis Abu Dhar itu juga secara umum bukan hanya jin dan manusia, seluruh makhluk batu-batu, kerikil-kerikil, debu-debu, pasir itu semuanya berhajat kepada Allah untuk dia bisa ada di alam ini. Partikel-partikel kecil, netron, segala macam dan inti-inti atom yang halus yang hanya diperbesar dengan kaca pembesar ratusan ribuan atau sampai jutaan kali itu mereka butuh kepada Allah untuk eksis di alam ini dan Allah tidak butuh mereka Nah, manusia itu bu, butuh. Mereka butuh untuk dijauhkan dari petaka. Mereka butuh untuk dibimbing oleh Allah dengan berbagai macam bentuk tarbiyah, dibina, dilindungi, diawasi oleh Allah. Mereka butuh kepada Allah dalam dalam bentuk ini mereka berhajat kepada bantuan Allah untuk menjalankan kehidupan butuh pula dari ini kepada Allah untuk mengampuni mereka kesalahan-kesalahan mereka. Banyak kebutuhan-kebutuhan kita kepada kepada Allah. Nah, dari sini ya, jelas dari nama Allah ini saja sudah jelas banget tidak mungkin ada tandingan dan sekutu bagi Allah di alam semesta ini yang layak untuk dia berdoa kepada mereka di samping berdoa kepada Allah. Sekarang faedah ya. <coughs> Apa faedahnya? Mata syahidal abdu hinallahi an kulli syai' Ketika seorang itu seorang hamba menyaksikan memahami nama Allah Al-Ghani sekaligus sifatnya yang maha kaya sifat zatnya yang maha kaya tidak butuh kepada sesuatu pun juga perbuatan-perbuatannya dan betapa makhluk itu semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala maka kalau dia betul-betul mengimani nama Allah ini sara faqruhu wa daruratuhu ila rabbihi wasfan laziman lahu maka kebutuhan dia bahkan doruri bukan hanya kebutuhan primer kebutuhan doruri dia yang dengan itulah dia bisa hidup dan ada di alam semesta ini sesuatu yang tidak mungkin tidak ditawar tidak mungkin boleh boleh hilang sesuatu butnya ini kebutuhan doruri itu nggak boleh hilang dalam kehidupan seorang maka ketika dia yakin dan mengimani nama Allah Al-Ghani dan sifatnya yang maha kaya, maka sifat fakir dan sifat hajat yang daruri ini akan menjadi sifat lazim bagi dia. Dia akan merasakan setiap saat dia merasa butuh kepada kepada Allah. Setiap saat dia akan bergantung kepada kepada Allah. Tidak akan bersandar kepada yang lain. Tidak akan bertumpu kepada yang lain. Kesehatannya di tangan Allah. Rezekinya, di tangan Allah. Kebahagiaannya, kerukunannya di dalam rumah tangga, dalam negerinya, keamanan, kedamaian, kesejahteraan itu di tangan Allah. Tidak akan dia cari kepada yang lain. Juga kebahagiaan dia di akhirat itu di tangan Allah. Maka dia akan menggantungkan betul-betul dia berhajat dengan sebenar-benarnya dan itu menjadi sifat yang lazim artinya sifat yang melekat dalam artian apa dia tidak pernah sekalipun merasa tidak butuh kepada kepada Allah setiap saat dia akan selalu merasa butuh kepada Allah sesuai sealiran dengan da aliran darahnya sejalan dengan nah, tarikan nafasnya denyut jantungnya selalu setiap saat dia yakin ini memang butuh kepada Allah kalau tidak karena Allah tidak akan jantung ini berdenyut. Kalau tidak karena Allah tidak akan paru ini berkembang. Kem, ya ini, nah, kembang kempis untuk menarik dan menghirup udah udara. Nah, semua dia jadikan itu karena karena Allah. Nah. nah. Dari sisi sebaliknya Allah sebagai Robnya yang maha yang telah menciptakan dia, yang menguasai dirinya, yang mengatur semua alam isi alam ini untuk kepentingan dia, yang memberi petunjuk kepada dia, yang akan menanyai dia juga demikian. Itu membuat dia selalu bergantung dan butuh kepada kepada Allah. Nah, maka pantas untuk dia menjadi Abdul Ghani hamba dari zat yang maha maha kaya semua kecukupan kebutuhan dia untuk dunia dan akhiratnya di tangan Allah Baik. Qala rahimahullah wal asbab Pernah tahu kan? Istilahnya dalam antum bahasa Jawa tahu ya sugih tom, apa sugih kaya tanpa harta ya. nah ini termasuk tingkatan-tingkatan yang luar biasa nah, disebutkan mereka yang sampai pada tingkatan merasakan betapa fakirnya manusia kepada Allah dari semua sisinya maka dia tidak akan bergantung kepada mereka tidak akan merasa butuh kepada mereka. Artinya tidak nah, <clears throat> tidak menggantungkan hidupnya, tidak menggantungkan harapannya, tidak menggantungkan cita-citanya kepada kepada mereka. Berhasil tidaknya bukan tergantung kepada mereka. Nah, ya, inilah hamba yang yang hakiki. Kenapa? Dia merasa bahwa yang menjadi tumpuannya adalah hanya Allah. Dia berusaha memang berusaha tapi bukan karena Nah, menganggap itu sebagai satu tumbuhan, Tapi itu sebagai sebab dan dia tahu yang menjadikan itu sebab adalah Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan akibatnya juga sebagaimana yang diinginkannya itu adalah Allah. Maka ketika orang ini seorang hamba ini seperti ini keadaan yang memahami maha kayanya Allah dan betapa butuhnya manusia, la yazalu yashhadu faqrahu fi kulli halin min umuri dinihi wa dunya. Dia akan senantiasa menyaksikan, melihat dengan nyata. Yakin dalam setiap keadaan betapa fakirnya dia dalam urusan agama dan dunianya kepada Allah. Maka ia tadarra'u lahu dia akan merendahkan diri tunduk kepada Allah wa yas'aluhu dan selalu minta kepada Allah Allah yakilahu ila nafsihi tarfata'in. Dia akan selalu minta kepada Allah untuk tidak membiarkan dirinya, menyerahkan dirinya kepada nafsunya sekejap mata pun. Dan dia senantiasa akan minta kepada Allah agar Allah membantu dia dalam semua urusan dunianya dan juga dalam urusan akhiratnya. Maka dalam keadaan seperti ini dia tidak akan merasa sendirian karena dia ada penolong penolongnya. Dia tidak akan merasa rendah karena ada zat yang melindunginya. Dia tidak akan merasa fakir walaupun dia tidak berharta dia tidak akan merasa lemah karena ada yang menguatkannya. inilah dia yang dikatakan seorang hamba itu hina ghani bila malin. Kaya walaupun dia tidak punya harta. Dia tidak kesepian walaupun dia tidak punya teman. Nah, dari kalangan manusia. Nah, dia merasa kuat walaupun dia tidak punya kekuasaan tidak punya pasukan. Dia merasa perkasa walaupun dia tidak punya kelompok. Nah. Bagaimana untuk bisa mendapatkan tingkatan seperti ini? Nah, kata mereka, satu diantaranya adalah tafarruh bili ibadatillah. Tafarruh liibadatillah. Totalitas dalam beribadah kepada Allah. Punya kesempatan banyak untuk dia beribadah kepada Allah. Tidak mesti harus salat saja kan. Ibadah itu banyak hal yang lain. Semua perkara lahir dan batin, ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhoi Allah adalah ibadah. ibadah. Walaupun memang paling afdol, yang paling disukai itu adalah Sholat itu merupakan ibadah yang mulia di antara ibadah-ibadah badaniyah yang paling mulia. betul tuh dia punya waktu untuk dia berbincang dengan Allah. Nah, seperti disebutkan dalam hadis Ma'kil bin Yasar. Rasulullah SAW bersabda, hadis Qudsi. Yaqulu Rabbukum tabaraka wa ta'ala ya bena Adam. Tafarragh li ibadati amla qalbaka ghinan. Wahai manusia, wahai bani Adam. Nah, Tafarrah li ibadati. Totallah kamu beribadah kepadaku. Habis-habisan, gunakan curahkan semua untuk waktumu kepentinganmu itu din gunakan untuk ibadah kepadaku kata Allah. Amla qalbaka ghinan. Aku akan penuhi hatimu dengan kecukupan, rasa kaya. Wa amla yadaika rizqan Aku isi tanganmu sepenuh-penuhnya dengan rezeki. Ya bena Adam, la taba'at minni. Jangan menjauh dariku, wahai manusia. Fa'amla qalbaka faqran. Lalu aku isi hatimu dengan kefakiran, kebutuhan, rasa hajat. Bergantung, kaya, tapi dia terlalu merasa kurang. Selalu merasa kesepian, padahal temannya banyak wa amla yadaika syughlan dan aku isi tanganmu dengan kesibukan tidak ada yang dikerjakan yang nah. entah sibuk ini kerja ini kerja itu nah. dalam keadaan dia hatinya penuhi dipenuhi hajat merasa kurang nah. yang pertama yang kedua hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim disahihkan oleh Al-Hakim disetujui oleh Imam Az-Zahabi. Yang kedua hum, hamul akhirah. Yang kedua hamul akhirah. Punya tekad cita-cita akhirat, tujuan akhirat. Tujuannya adalah tujuan ukhrawi seperti dalam hadis. Di sini disebutkan Zaid bin Thabit, anak lupa. Ini sering kita sampaikan. Maka nafid dunia hammah فرق الله الشملة وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة همه جمع الله الشملة جمع الله أمره جمع الله الشملة وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة Rasulullah menyatakan dalam hadis ini Hadis ini disahihkan oleh Syarbani rahimahullah. Siapa yang cita-citanya tekadnya adalah dunia, maka Allah cerai beraikan urusannya. Terserak-serak, tidak kelar. Jual ini, usaha ini, usaha itu, hatinya tetap butuh, tetap merasa kurang. Nggak merasa nyaman, temannya banyak, kedudukannya tinggi, selalu dia merasa tidak nah, pernah puas. Tersenyum, tersenyum, tertawa, tertawa. Bisa piknik, bisa kemana-mana. Tapi hatinya kosong. Kenapa? Dunia yang ini. Nah. Allah letakkan fakir, kemiskinan, kebutuhan, hajat di depan matanya. Orang tahu orang ini sumpah. Orang ini orang yang sibuk sibuk apa bisnismen sibuk urusannya urusan cari uang cari kedudukan cari perempuan cari dunia lah sudah nada lain, cari hiburan ke sana kemari. Untuk apa? Kan terbaca oleh orang-orang bahwa orang ini orang yang butuh, bukan orang kaya. Dan tidaklah datang kepadanya dunia kecuali yang telah ditentukan untuk dia. Itu untuk orang yang punya cita-cita dunia. Pergi pagi pulang petang penghasilannya pas-pasan. Bahkan usaha lagi yang lain. Buka lagi, buka lagi, buka lagi, tempat lagi. Besar, tambah-tambah cabangnya. Pekerjaannya tambah banyak. Tapi tetap saja dia merasa. Nah, berusaha untuk cari, untuk menambah, untuk menambah. menambah. Waman kanat akhiratul nah, waman kanatil akhiratu hammah. Siapa yang akhirat adalah cita-citanya dan tujuannya, Allahu amrah. Allah urus semua urusannya disatukan oleh Allah, dikumpulkan. Fokus dia. Nah, jelas tujuan hidupnya. Kalau istilahnya kumrungsung itu apa sih? Kayak orang yang gak kacau lah hidupnya. Ya, nah itu orang yang cita-citanya semua dunia. Gopoh kalau kan. Selalu dia merasa, nah belum selesai satu datang lagi kerjaan yang nggak habis habisnya nah capai bahkan seringnya mereka merasa itu sebuah kebahagiaan habis-habisan dia bontang panting urusan untuk apa untuk anaknya dia sendiri tidak menikmati nah, dianggap sebagai sebuah pengorbanan dalam urusan dunia nah. tapi siapa yang akhirat itu adalah cita-citanya Allah kumpulkan untuk dia urusannya. Semua urusannya fokus. Dan Allah letakkan rasa kaya di dalam hatinya. Merasa cukup, merasa cukup, merasa puas. Dalam artian dia puas di sini dia tidak bersusah payah nah, untuk mencari dunia. Nah, bukan itu yang menjadi hajat hajat dia. Wa atathu dalam keadaan dunia datang dia kalau kadang mungkin nggak pontang-panting nyari uang. Nggak kesusahan nyari uang, tapi uang itu datang. Ya. bayangkan gimana coba. Nah. Tapi bukan seperti orang Melayu. Ya, orang Melayu kan bilang gini, kojo dapat seribu, tak kojo dapat lima ratus. Ya kojo tak kojo dapat seribu lima ratus. Bayang tau nggak? Jadi orang malas suruh kerja. Wah, kalau kerja cuma dapat seribu. Tidak kerja dapat lima ratus. Ya. Mendingan kerja tak kerja dapat seribu lima ratus katanya. Orang Medan tahu nggak? Nah, istilahnya mereka. Artinya pengennya ongkang-ongkang dapat seperti itu. Nah, nah, orang-orang yang mereka itu himmahnya akhirat, cita-citanya akhirat, artinya lebih terjudi ya untuk ibadah dan taat kepada Allah, bukan untuk mencari mengejar mengejar dunia. Dia usaha-usaha, tapi bukan itu jadi sesuatu yang menjadi pikiran dia sehingga dia tidak mau membuatnya pusing. Nah, anaknya nggak makan ataupun ingin kurang baju, tidak membuat dia sumpah, tidak membuat dia panik, tidak membuat dia stres. Nah, itulah. Kan beda dengan orang itu sudah lihat mereka ketika yang menjadi anunya adalah dunia. Banyak uangnya, anaknya sakit, panik dia. Pusing mikirkannya. Apalagi ketika itu parah. Fahadah wal fakrul hakiki wal ghina hakiki. Faman kana fakrahu baina ainaih. Nah siapa yang rasa fakirnya itu ada di depan matanya lam yazan khaifan minal faqr. Dia akan selalu takut kepada yang namanya miskin. Hatinya tidak merasa cukup dengan apapun. Tidak merasa puas. Wala yasba' minad dunia. Dan bahkan tidak merasa kenyang. Dengan dunia. Itu kalau fakirnya itu terpampang. Artinya orang ini Nah, sudah segitu banyak pun ya hartanya, pengikutnya, jabatannya, kekuatan, kekuasaannya, itu nggak pernah ke kenyang. Nah, dia selalu takut jatuh miskin, takut bangkrut. Wa man kana ghina fi qalbihi fala yadurruhu ma laqiya dunya Siapa yang rasa kaya itu ada di hatinya, dia tidak akan merasa merugi, merasa dirugikan tidak akan memudaratkan dia apa yang dia terima dari dunia ini, apa yang dia hadapi. Gagal tidak membuatnya stres, tidak membuatnya sedih. Tidak laku jualannya tidak membuat dia risau. Nah. Wa idza kana hadzal ghina man kanatil akhiratu hamma fa kaifa man kana Allahu akbar hammihi. Itu kalau urusannya akhirat seperti itu keadaannya. Bagaimana dengan orang yang sebesar-besar himmahnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utamanya adalah Allah. Tidak ada yang dia cari kecuali Allah, ridha Allah. Yang ketiga, ar-ridha bima Allah. Ridha dengan apa yang Allah bagikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dihasankan oleh Imam Al Albani. Qala rahimahullah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yaqudu anni haula'il kalimat fayamalu bihinna aw yu'allimu man ya'malu bihinna Siapa yang mau ambil beberapa kalimat ini dariku kata Rasulullah lalu dia beramal, mengamalkannya atau mengamalkan orang yang mau beramal dengannya Fakal Abu Hurairah radhiyallahu an, "Ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah." Fa akhadha bi yadi fa adda khamsan wa qala. Kemudian Rasulullah menggenggam tangan Abu Hurairah dan berkata, "Ittaqil maharim takun a'badan nas." Yang pertama, takutlah kamu kepada perkara-perkara yang diharamkan jauhi perkara-perkara yang diharamkan. Niscaya kamu akan jadi orang yang paling adil, paling ahli beribadah. Abadan nas. Yang pertama, ittaqi mahari al mahari takut a'badan nas. Manusia yang paling adil. Yang kedua, warda bima qasamallahu lak. Ridailah apa yang Allah bagikan untukmu. Takun aznan nas. nisnya yang kau akan menjadi orang yang paling zina, paling kah? kaya. Yang ketiga, wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Berbuat baiklah kepada tetangga. Takun mu'minan. Niscaya kau akan menjadi orang yang mukmin. Karena orang mukmin tidak akan menjadi mengganggu tetang, tetangga. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jar. Muliakan tetang, tetangga. Hormati tetangga. Walaupun dia orang Yahudi. Walaupun dia orang Kristen, Hindu, Buddha. walaupun dia penjahat. tetangga kita berbuat baik pada mereka. Yang keempat, ahib bin nas, balin nasi, matuhib balin nafsik. Cintailah untuk manusia apa yang kau cintai untuk dirimu. balin nas, matuhib tuhibbu nafsik. Takun musliman, niscaya engkau akan menjadi seorang muslim. Kenapa? Itu tadi. Al muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadihi juga termasuk la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Yang keempat. Yang kelima, yang paling sering dan kita sering. La tuksirid bahk. Jangan sering-sering tertawa. Fa inna kasratal bahki tumitul qulub, tumitul qalba fa inna al khalq dhahka eh, dhahki kasratal dhahki tumitul qalba banyak tertawa sering tertawa bikin hati mati ini ucapan Rasulullah SAW bukan ucapan Ibnu Qayyim bukan ucapan Ibnu Qayyim dari Abu Hurairah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Empat atau lima perkara. Ya, Salah satu adalah riba. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan kedudukan ghina hakiki. Kemudian yang keempat ad-doa. Ad-doa seperti yang sudah sering kita baca Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina banyak-banyak doa. Nah, rina di sini banyak artinya. Nah, yang paling bermanfaat kalau dia menginginkan al rina adalah rina, rina nafs, kaya jiwa. Nah, dia tidak punya harta tapi dia merasa kaya. Dia tidak punya jabatan tapi dia merasa kaya. Nah, merasa mu, mulia. Yang kelima mujahadah bersungguh-sungguh untuk ittisaf alat tisafi bidalik bersungguh-sungguh untuk memiliki sifat ghina tersebut seperti dalam hadis Nabi wa man yastaghni yughnihillah siapa yang merasa cukup berusaha untuk menjadi orang yang ghina ghani maka Allah akan jadikan dia kaya Nah, dalam dalam hadis disahihkan oleh Syalbani, dihasankan oleh Syalbani dalam diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Awsat dari Abdullah bin Mas'ud, beliau bertanya kepada Rasulullah, dia Rasulullah ditanya, "Mal ghina?" simpulan itu, "Mal kita sudah bicara tentang tadi Allah mainnya asalukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Innallaha yuhibbul abdal ghaniyat al abdal taqiyal ghaniyal khafi. Lantas yang dimaksud dengan al ghani al ghina itu apa? Nah, sehingga kita minta kepada Allah. Kata Rasulullah SAW, al ya'su mimma fi aidin Al-ya'su mimma fi aidin Putus asa dari yang dimiliki orang lain. Untuk berharap kepada orang lain. Putus asa, putus asa. La tuhaddits nafsaka an tas'alan nasa syai'a. Ini mak maknanya. La tuhadditsin nafsaka Jangan bisikkan dalam hati itu untuk minta kepada orang lain, untuk berhajat kepada orang lain. Dan ini kan berat, gitu. ya berat. Inilah yang dibisikkan oleh Rasulullah dalam bayat kepada para sahabat. Ketika mereka berbayat kepada Rasulullah, salah satu kalimat yang diantara dibisikkan oleh Rasulullah dengan mereka untuk tidak minta kepada siapapun manusia. dipegang oleh para sahabat bayangan ini. Dipegang oleh para sahabat bayangan ini. Sehingga mereka tidak minta kepada siapapun nolong jatuh cangkirnya, tali kendaraannya. Tolong ambilkan. Enggak, walaupun sudah hanyut. Cangkir itu ditolak kembali oleh air. Hmm. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah. Ini sifat Al-Ghani, nama Allah Al-Ghani dan sekaligus menunjukkan sifat Allah Al-Ghina. Nah, seorang hamba yang betul-betul dia beriman kepada nama Allah Al-Ghani dia hanya akan bergantung menggantungkan fakir ke hajat enam hajatnya kebutuhannya nah, doruri dan yang tidak doruri hanya kepada kepada Allah. Nah. Baik, wallahu a'lam hmm, bishawab. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan lain. Nama Allah الشاكر والشكور إن شاء الله الشاكر والشاكر إن الله هو نعم والله شاكر عليم وهو نعم الشكور العليم